Agar kegiatan ini berjalan lancar dan tercatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua, tentunya harus didasarkan di atas keikhlasan, kesungguhan dan semangat kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa kita belajar ini semua? Siapa yang akan kita contoh? Siapa yang akan kita angkat sebagai teladan? Jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu setelah beliau adalah sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada teladan yang lebih baik dibandingkan mereka, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat telah memberikan contoh bukti nyata dan bukti nyata itu tercatat di dalam sejarah walhamdulillah tidak ada sedikit pun yang tercacar kita bisa membaca menelaah kita bisa mempelajari dan meneliti memang benar para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dan teladan terbaik untuk kita semua dalam hal keikhlasan, kesabaran, kesungguhan, dan semangat untuk membela agama Allah, membela Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikannya. Kegiatan pada hari ini, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah kegiatan yang bersejarah. Nah, karena mudah-mudahan menjadi sebuah sebab untuk keberhasilan dakwah, untuk kesuksesan Islam yang akan disebarluaskan nantinya. Karena yang akan kita lakukan pada hari ini adalah nah, melanjutkan membangun pondasi penting yaitu sebuah gedung area atau sebuah lokal yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak kita cucu-cucu kita dan mudah-mudahan berlanjut sampai generasi setelah mereka eh, di dalam mempelajari Al-Quran mempelajari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam barangkali ada di antara kita yang terlibat dalam pembangunan tetapi tidak merasakan secara langsung manisnya bangunan itu setelah selesai. Tetapi kita harus yakin bahwa yang akan merasakannya bukan hanya kita, tetapi saudara-saudara kita yang lain, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan generasi setelah mereka, insya Allah taala. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah dalam kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia ini nah, matahari pun belum naik sampai tinggi nah, kita masih terbawa dalam suasana sholat subuh nah, di tempat ini mudah-mudahan Allah Azza memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya dari teladan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ikhwati filah yang berbahagia. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Pada tahun 9 Hijriyah. Pada tahun 9 Hijriyah. Nah. sebuah peristiwa besar yang kemudian menjadi sebab turunnya berbagai ayat Al-Quran. Terkhusus surat At-Taubah. Terkhusus adalah surat At-Taubah. Karena di dalam surat At-Taubah digambarkan secara jelas tentang kondisi kaum muslimin sebelum peristiwa itu terjadi. Menggambarkan juga situasi kaum muslimin saat peristiwa itu sedang terjadi Bahkan banyak hal yang terjadi setelah peristiwa itu disebutkan juga oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat At-Taubah. Peristiwa yang dimaksud adalah perang Tabuk. Peristiwa yang dimaksud adalah perang Tabuk. Nah, perang ini cukup memiliki arti yang besar bagi umat Islam untuk kondisi dakwah saat itu dan yang selanjutnya Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang dan mengambil keputusan nah, untuk memberangkatkan pasukan kaum muslimin menuju Tabuk. Nah, kalau misalkan perang yang terjadi yaitu Fathu Makkah menaklukkan kota Mekah adalah peristiwa besar yang memisahkan antara kaum muslimin dengan masyarakat jahiliyah. Nah, di Jazirah Arab. Nah, karena setelah Fathu Mekah, orang-orang yang berada di Jazirah Arab akhirnya mengakui bahwa Islam adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Nah, adapun perang Tabuk, nah, perang yang kemudian membuat mata dunia terbuka karena lawan kaum muslimin dalam perang Tabuk adalah kerajaan dan imperium Romawi. Nah, sebuah kekuatan besar dan dahsyat saat itu. Nah. Ikhwati yang berbahagia. Nah, padahal sebelumnya kerajaan Romawi sudah jelas-jelas menunjukkan permusuhan dan kebencian. Itu dibuktikan dengan salah satu utusan yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dibunuh oleh mereka. Padahal dalam aturan perang manapun yang namanya kurir pembawa surat utusan resmi tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, tidak boleh disakiti, diberi jaminan keamanan. Tetapi utusan yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya disakiti, bukan hanya dilukai, bahkan kemudian terbunuh radhiyallahu taala anhu yaitu sahabat yang mulia Al Harith ibnu Umair Al Azdi radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kemudian menjadi sebab perang Mu'tah terjadi. Perang Mu'tah terjadi. Perang yang kemudian terkenal dengan gugurnya tiga panglima terkenal di dalam Islam. Zaid ibnu Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, orang-orang Romawi yang dipimpin oleh raja dan kaisar mereka sudah menetapkan bahwa Islam adalah musuh. Mereka bisa membaca dengan hitungan yang tepat. Apabila Islam tidak dicegah, Islam tidak dihalangi, kekuatan dan kekuasaannya akan menyeluruh, akan menyebar. Bahkan mereka sangat yakin apabila tidak dilakukan secepatnya, kekuatan Islam itu akan menggeser kekuatan Romawi. Sebenarnya mereka sudah berhitung, faham sekali. Nah, raja mereka Heraklius, raja mereka Raja Heraklius. Nah, itu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia masih masih hidup ketika rombongan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy sampai ke negeri Syam karena pusat kerajaan Romawi saat itu adalah negeri Syam. Nah, mereka dipanggil oleh Raja Heraklius ini. Ditanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 sampai 13 pertanyaan waktu itu. Nah, kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Heraklius? Suatu saat nanti, suatu saat nanti, kekuasaan Muhammad itu akan sampai di bawah telapak kakiku ini. Nah, cukup Raja Heraklius yang mewakili kerajaan Romawi bahwa mereka sebenarnya sadar dan sudah berhitung bahwa kekuatan Islam itu akan sampai ke kerajaan Romawi nah, akan sampai ke kerajaan Romawi nah, tapi karena kesombongan mereka barakallahu fikum mereka berusaha untuk melakukan sekian banyak aksi dan gerakan mengintimidasi kaum muslimin mengganggu wilayah-wilayah kaum muslimin bahkan mereka berkeinginan untuk menyerang kaum muslimin. Kerajaan Romawi dalam hal ini bersekutu dengan kabilah yang terkenal ganas juga cukup besar yaitu kabilah Ghassan dan kabilah Ghassan ini masuk dalam jazirah Arab. Nah, tetapi mereka tunduk dan patuh pada kerajaan Romawi. Namanya kabilah Ghassan. Nah, mulailah orang-orang Romawi, orang-orang kafir ini melakukan aktivitas satu dua tiga empat lima melakukan makar nah, merencanakan sekian banyak agenda tujuannya apa? menghancurkan Islam menghancurkan kaum muslimin membendung kekuatan Islam padahal mereka sadar dan itu adalah keyakinan kita Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa semakin dibendung semakin kuat nah, semakin dimusuhi dia semakin mulia. Itu Islam. Siapapun orangnya yang ingin menegakkan agama Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi dengan pemahaman as-salafus saleh, semakin dibenci dia semakin mulia, semakin dibendung dia semakin kuat. Nah, hanya tinggal menanti pertolongan dari Allah Azza wa kapankah waktunya. Itu adalah hak Allah Azza wa Gambarannya, ikhwati fillah rahimakumullah. Saat itu, kerajaan Romawi sudah menetapkan Islam sebagai musuh. Nah, yang harus dieksekusi, dimusuhi, dihancurkan dan dimirasakan. Atas dasar itu kemudian mereka melakukan sekian banyak agenda, aktivitas-aktivitas. Nah, nah kegiatan seperti ini dan aktivitas mereka akhirnya terdengar juga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi berita, informasi bahwasanya kerajaan Romawi dengan sekutu-sekutu mereka yang ada di pinggiran Jazirah Arab, mereka melakukan aktivitas luar biasa, pelatihan militer, memperkuat apa namanya menambah kekuatan dan perlengkapan perang. Nah, yang kemudian itu ditujukan untuk kaum muslimin berita-berita yang seperti ini barakallahu fikum sampai juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jarak antara perang Tabuk dengan perang Mu'tah nah, hanya kurang dari satu tahun, dekat. Nah, dalam perang Mu'tah orang-orang Romawi sudah mengambil sebuah pelajaran. Ternyata kekuatan umat Islam ini tidak bisa disepelekan. Nah, perbandingan jumlah antara prajurit-prajurit Muslim dengan kekuatan Romawi saat itu jauh sekali bandingannya. 3.000 melawan sekian puluh ribu, Sementara pasukan Romawi tidak mendapatkan hasil apa-apa, imbang saja tidak, malah mereka yang rugi. Karena setelah tiga panglima yang ternama gugur di medan perang syahid, syuhadaullahi azza wa jal fil ard. Kemudian mereka sepakat mengangkat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala untuk memimpin kaum muslimin. Akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil diselamatkan. Dalam arti tidak ada kerugian besar. Padahal di atas kertas menurut catatan dan perhitungan manusia Kekuatan kaum muslimin mudah dilindas, cepat habis. Tetapi itu ternyata tidak. Nah, nasrun minallah wa fathun karim. Pertolongan dari Allah Azza wa Jal dan kemenangan yang Allah janjikan. Sebuah kemenangan yang sangat dekat sekali dengan kaum mukminin. Nah, maka mulailah saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkondisikan para sahabatnya, mempersiapkan sebaik-baiknya. Ini sebuah perang besar. Sebuah perang besar. Itu sudah mulai dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dikondisikan sahabat itu, dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, perang Tabuk adalah satu-satunya perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyembunyikan atau menyamarkan tujuan perang. Dalam apa namanya peperangan-peperangan yang lain Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan, beliau warra. Maksudnya apa? Yang dituju selatan, beliau ke arah utara. Nah, artinya tujuannya apa? Itu disembunyikan dan dirahasiakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Fathu Mekah. Nah, ketika Nabi Alaihi Salatu Wasallam menghendaki kaum Muslimin untuk menguasai kota Mekah, Nabi tidak membocorkan akan kemana dan untuk apa tujuan mereka keluar dari kota Madinah. Bahkan saat itu arah yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlawanan dengan arah menuju kota Mekah. Nah, itu dilakukan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam rangka apa? Sebagai taktik dan strategi agar musuh bisa didada, agar musuh kaget dan terkejut. Tetapi untuk perang Tabuk, karena perang Tabuk adalah perang yang berat, perang yang berat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sudah menyampaikan bahwa musuh yang akan kita hadapi adalah kerajaan Romawi. Tempat yang akan kita tuju adalah perbatasan wilayah Muslim, yaitu daerah Tabuk. Ya. Ini bukti ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa perang Tabuk itu bukan perang yang mudah. Bukan peristiwa yang ringan. Sampai-sampai ikhwati fillah rahimakumullah, pasukan perang yang berangkat ke Tabuk ini dinamakan dengan Jaisul Usrah pasukan yang serba sulit. Nah, seperti apa kesulitannya? Barakallahu fikum. Jelas sekali kesulitannya. Waktu itu musim panas panjang. Musim kemarau. Nah, sehingga bahan makanan menipis. Kendaraan yang akan bisa ditunggangi juga sedikit terbatas. Sementara tanaman-tanaman dan pohon yang mereka yang mereka punya di kebun-kebun itu sebentar lagi panen. Kalau para petani, saya yakin bisa menggambarkan seperti itu. Nah, rumah anggur, nah, secara umum setahun sekali dipanen. Jadi bahan makanan dari hasil panen musim sebelumnya tinggal menipis, kan begitu ya? tinggal menipis uang tinggal sedikit karena sebentar lagi Pak panen. Petani kan begitu Pak Widi ya Kalau mau panen pas sedang nggak punya punya uang kayak gitu. Karena apa? Uangnya sudah dipakai untuk modal. Nggih Pak Mariano? Modal beli air sama garam itu. Untuk nyari bibit padi yang bagus kan begitu ya. Itu modal sudah bisa-bisa. Ini tinggal panen. Tinggal panen. Diperintahkan berangkat perang. Masya Allah. Jadi secara ekonomi waktu itu terbatas, baik sumber makanan, ya, kemudian ketumpaan kendaraan itu terbatas sekali. Jaraknya jauh, jaraknya jauh. Ini sampai negeri Syam, bayangkan dari Madinah sekarang ini, panjenengan bayangkan sampai Yordania, jauh. Nah, sampai-sampai dalam sejarah itu bahwa waktu yang dihabiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk perang Tabuk itu selama 50 hari. Nah, selama 50 hari untuk perjalanan pulang pergi, kemudian tinggal di selama di Tabuk beberapa puluh hari. 50 hari luar biasa. Bukan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari. Nah, kalau lima hari terus saja kita sudah capek. Ini 50 hari dalam rangka perang. Toh nyowo. Kan itu. Artinya bertaruh nyawa. 50 hari. Perjalanan panjang, musim panas, kan gitu ya. Musim panas, uang pas-pasan, bahan makanan juga seperti itu. Nah, kemudian jarak yang sangat jauh sekali. Faradhiyallahu taala anhum ajmain, tetapi akhirnya mereka apa? berangkat. Menyambut seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang paling sigap untuk mengamalkan firman Allah Azza wa Ya أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk hal-hal yang bisa membuat kalian hidup. Nah, hatinya hidup, badannya hidup. Betul-betul hidup. Menyambut seruan Allah, menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kondisi kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi utusan dari Allah Azza wa sekaligus beliau adalah seorang panglima perang, jenderal lapangan yang tertinggi, nah, memiliki kemampuan dan keahlian dalam meracik strategi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk tidak merahasiakan tujuan mereka akan pergi. Tidak seperti yang dilakukan beliau pada perang yang lainnya untuk perang Tabuk melihat kondisi kaum muslimin seperti tadi, musuhnya adalah kekuatan besar saat itu. Nah, Nabi Muhammad SAW pun berterus terang bahwa tujuan kita adalah kerajaan Romawi, orang-orang kafir. Nah, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan perang, mempersiap, meminta para sahabat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berangkat, semuanya menyambut. Kullu mu'minin sadikin setiap orang mukmin yang jujur keimanannya segera menyambut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang tertinggal di kota Madinah kecuali orang-orang munafikin al mukhallafun atau mereka ahlul azhar orang-orang yang memiliki uzur penyakit cacat tua dan seterusnya nah kemudian ada tiga orang sahabat yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berangkat tetapi tidak berangkat. Namun mereka jujur mengakui di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka telah berbuat salah. Nah, adapun orang-orang munafikin tidak, jumlah mereka 80-an. Nah, mereka punya kemampuan tidak berangkat bukan karena tidak bukan karena apa, tapi karena memang orang di dalam hati mereka ada kemunafikan. Nah, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba dari perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke rumah beliau salat dua rakaat di masjid. Nah ini satu persatu orang datang ya Rasulullah ya Muhammad. Nah maafkan kami. Kami tidak bisa berangkat karena kami begini, kami begini. Semua orang munafikin yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta dimaafkan, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir Wa ilallah ilallahi azza wajal sarairahum. Adapun yang tersembunyi di dalam hati, yang tersimpan di dalam dada mereka, diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang untuk tiga orang ini, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu Murarah ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah, tiga orang sahabat ini adalah tiga orang yang sahabat yang memiliki kemampuan berangkat berperang tetapi tidak berangkat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Mereka datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui secara jujur wahai Rasulullah kami tidak berangkat dan kami tidak punya alasan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum mereka 40 hari lamanya tidak boleh diajak berbicara tidak boleh diberi salam kalau mereka mengucapkan salam tidak boleh dijawab salamnya 40 hari dihajar diboikot nah masuk hari yang ke-41 ditambah lagi mereka harus berpisah dengan istri-istrinya. Tidak boleh berbicara dengan istrinya, tidak boleh satu rumah dengan istrinya. Istrinya dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing. Selama 50 hari genap hukuman dari Rasulullah SAW. Tentu dengan sebuah tujuan dan hikmah untuk menguji kejujuran mereka. Untuk menguji kejujuran mereka. Jujur nggak ngaku salahnya? Jujur nggak taubatnya? Nah, kalau orang-orang munafikin, barakallahu fikum, tidak diberi hukuman apa-apa karena mereka munafik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui siapa siapa di antara mereka. Sahabat-sahabat yang ahlul azhar yang punya udur, nah, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, mereka yang sakit, mereka yang cacat, dan seterusnya. Nah, mereka yang sudah tua renta dan tidak bisa melakukan apa-apa, itu dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang mereka nah. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda. Surat At-Taubah. Seperti yang telah diterangkan di depan tadi surat At-Taubah ini nah banyak sekali ayat di dalamnya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan perang Tabuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Nah, tidak ada dosa, tidak ada hukuman bagi mereka yang lemah, cacat dan yang lainnya. Wala 'alal mardha, orang-orang sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Atau orang-orang yang tidak punya biaya, tidak punya bekal, tidak punya peralatan untuk berangkat perang, betul-betul tidak bisa. Itu tidak ada dosa dan tidak ada hukuman bagi mereka. Dengan syarat idza nasahu lillahi wa rasulih. Asalkan mereka jujur kepada Allah dan jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk kejujurannya? Seandainya mereka sehat berangkat, seandainya mereka tidak sakit berangkat, seandainya mereka tidak cacat atau normal, seandainya mereka normal pasti berangkat, seandainya mereka punya biaya pasti berangkat, seandainya tidak punya uzur. Nah, Allah Azza wa Jal maafkan mereka, tidak tercatat melakukan dosa dan tidak ada hukuman untuk mereka. Untuk tiga sahabat ini Kaab bin Malik, Murarah ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhum ajmain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan hukuman untuk mereka 40 hari tambah 10 hari nah, sampai dengan yang paling dekat sekalipun assalamualaikum dipalingkan wajahnya enggak dijawab salamnya nah, sengaja sholat paling depan agar dilihat oleh Rasulullah tidak dilihat oleh Rasulullah hukuman nah, setelah 50 hari turunlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Azza wa Jal menerima taubat mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala thalathati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat at 118. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini sebagai tanda bahwa Allah menerima taubat tiga orang sahabat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taubat untuk tiga orang yang mereka sengaja untuk tidak ikut di belakang. Nah, kemudian Allah hukum mereka dengan hukuman, hukuman seperti tadi sampai bumi itu terasa sempit. Nah, jiwa pun demikian terhimpit sampai-sampai mereka yakin bahwa tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Allah kemudian memberikan taubat untuk mereka. Mereka pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha huwa tawabur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha menerima taubat dan lagi maha luas rahmatnya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW mengumumkan perang Tabuk, maka orang-orang yang beriman pun, orang-orang yang beriman pun menyambut seruan tersebut. Segera mereka melakukan persiapan-persiapan dengan cepat tanggap. Seruan itu juga disebarkan ke kabilah-kabilah Arab sampai ke kota Mekah juga disebarkan. Nah, sehingga semua kaum muslimin bukan hanya di kota Madinah sampai ke Mekah Nah, kabilah-kabilah yang sudah menyatakan Islam, menyatakan Islam, menyatakan Islam, mereka mengirim pasukan dan prajuritnya. Sampai dalam sejarah disebutkan untuk perang Tabuk, prajurit kaum muslimin terkumpul sampai 30 ribu orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Saat itu jumlah 30 ribu bukan jumlah yang sedikit. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang riba tertinggal. Ada kesempatan berjuang di jalan Allah. Ada kesempatan untuk membela agama Allah ada kesempatan untuk memberikan sumbangsih demi agama Allah. Kok kemudian tertinggal, tidak ikut, padahal dia berkesempatan. Nah, tidak ada satupun dari kaum muslimin yang ribau dengan kondisi seperti ini. Nah, sehingga sampai-sampai sebagian sahabat menangis. Sebagian sahabat menangis karena mereka tidak memiliki biaya, tidak memiliki alat perang, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki biaya untuk bahan makanan dalam perjalanan maupun yang ditinggalkan. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu. Betul-betul fakir, benar-benar miskin. Jangan dikira sahabat itu kaya semua. Ada yang miskin dan miskinnya sangat miskin. Ada yang fakir betul-betul fakir. Mereka datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kompensasi, meminta rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi bantuan kendaraan, alat perang, belum tentu punya pedang, belum tentu punya baju besi, nah, pakaian besi, belum tentu memiliki bahan makanan, bekal dan seterusnya. Nah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang mereka masih dalam surat At-Taubah nah, ayat yang ke 92. Nah, kelanjutan dari ayat yang menjelaskan uh, rukhsah atau keringanan bagi mereka yang sakit atau mereka yang lemah. Ayat 92 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu ad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun." Ini Allah Azza wa Jalla terangkan tentang kondisi sahabat-sahabat yang seperti tadi, betul-betul miskin, betul-betul fakir, pengen ikut sebenarnya ingin ikut, tapi tidak mampu. Nah, tidak mampu. Sebenarnya pengen ikut banget. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu." Tidak ada dosa dan juga tidak ada sanksi bagi mereka orang-orang yang datang menemuimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litahmilahum. Mereka meminta agar engkau memberangkatkan mereka juga dengan memberikan fasilitas Kulta engkau jawab ya Muhammad la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya sendiri pun sudah tidak mampu lagi untuk mengusahakan keberangkatan kalian. Itu kata Nabi saw. Nabi sendiri tidak mampu memberangkatkan mereka. Karena seperti yang telah dijelaskan di depan tadi, kondisi ekonomi waktu itu sedang turun, sedang menunggu panen. Barakallahu fiikum. Apa sikap mereka? Tidak bisa berangkat? Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menyatakan tidak mampu memberangkatkan mereka. Padahal ingin ikut sekali. Ingin terlibat dalam perjuangan Islam. Ingin terlibat di dalam membela agama Islam, agama Allah Azza wa Ingin sekali. Tapi tidak ada kemampuan. Apa yang terjadi? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Menangis bercucuran air mata mereka, membasahi pipi, sedih. Allah yajidu Mayun Fikun Mereka sedih karena tidak punya bekal, tidak punya harta, tidak punya biaya untuk kemudian ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membela kaum muslimin, membela Islam. Menangis. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mereka menangis karena nggak bisa berangkat, padahal inginnya berangkat, inginnya terlibat tetapi tidak bisa. Nangis sedih faradhiyallahu taala anhum. Ini merupakan bentuk atau contoh bukti nyata kejujuran dan kesungguhan di dalam beribadah, di dalam berdakwah. Ingin dilibatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau misalkan tidak terlibat karena ada satu sebab sedih, bukan bangga, bukan bahagia atau menganggap itu biasa saja, bukan sedih. Kok saya tidak bisa melakukan apa-apa? Kenapa saya tidak dilibatkan? Kenapa saya tidak bisa memberi apa-apa untuk dakwah dan Islam? Itu kondisi para sahabat Rasulullah SAW. Adapun sahabat-sahabat yang lain, mereka membantu pembiayaan pasukan perang yang akan diberangkatkan ke Tabuk. Masing-masing dengan batas kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, mereka yang kaya, seperti sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu waktu itu sebelum persiapan perang, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan akan berangkat ke Tabuk, waktu itu sahabat Utsman sedang mempersiapkan 200 ekor unta. Mempersiapkan 200 ekor unta. Nah, beserta dengan barang dagangan dan yang lainnya untuk dijual ke negeri Syam. Setelah dijual habis uang yang diperoleh kemudian untuk membeli barang-barang di negeri Syam dibawa pulang kembali ke Madinah untuk dijual lagi di kota Madinah karena Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu adalah seorang saudagar dan pengusaha. Nah, sudah disiapkan berangkat. Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan berangkat perang. Sahabat Uthman radhiyallahu taalaanhu tanpa pikir panjang, ini 200 ekor onta beserta semua barang yang ada di atas punuknya. Infak fisabilillah. Tidak ada satupun yang tersisa. 200 ekor unta lengkap dengan barang-barangnya ya. Kalau bahasa kita sekarang sembako 200 truk sak truknya. Wah. 200 truk sak truknya, barang-barang perkakas, perabot, kemudian sembako, bahan makanan pokok. Ini sebenarnya mau dikirim ke pasar mana, dijual misalkan ke Kalimantan, ke Papua. Oh, ini dalam rangka apa? dakwah untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk pendidikan anak-anak kita. Enggak, enggak, ini semuanya saya berikan. Tapi yo ratu angel nemu orang seperti ini. Nah, untuk mencari orang seperti ini su, susah. Ternyata bukan hanya 200 ekor unta, ditambah lagi dengan 200 uki ya, ukuran emas itu. 200 batang emas dikasihkan. Nah, tambah lagi 100, tambah lagi 100, tambah lagi 1000 dinar itu diberi Seribu dinar itu kerincing-kerincing, seribu keping uang emas itu oleh Utsman bin Affan dibawa, kemudian di apa namanya di di bukan dituangkan, di bukan disokkan di di apa? Disuntek lah. Itu disuntek di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan mas, seri, seribu keping koin emas itu suntek kayak gini. Masa disuntek? Apa ini yang yang rada-rada sopan dikit lah. Pada Rasulullah loh ini. Di Pak Junaidi aja, guru bahasa Indonesia sama sananya. Diapakan Pak Jun ini? Dihamburkan. Oh, hamburkan kayak gini, ini hamburkan. Di diaturkan, serius-serius begitu. Ternyata tidak berhenti terus, terus, terus, terus, terus sampai kemudian yang diinfakkan oleh sahabat Uthman radhiyallahu taala menantu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam sejarah 900 ekor onta plus 1000 ekor kuda. Eh, 100 eh, ekor kuda. 900 onta dan 100 ekor kuda. Belum lagi uang dinar dan uang dirham yang lainnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad shallallahu alaihi SAW menyatakan, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Apa yang dilakukan Utsman hari ini menyebabkan dia tidak akan mendapatkan maldorat sedikit pun setelahnya. Artinya imannya akan terjaga dan dipastikan masuk surga. Ya memang berat, tapi surga elek. Eh, Pripun lek, Kan itu. Memang berat. Kan itu. Bukan oh ya toh kerja bakti itu. Oh ya, ya. Cuma gitu aja. Oh ya ya. Enggak ada gregetnya. Kan gitu. Oh, ngecor toh. Oh ya ya, dungo titip dungo. Salam ya. Kan itu, Masya Allah. Tapi sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Nah, hah? Ini semuanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taalaanhu membawa 200 ukiyah emas, Abu uh, eh, 200 ukiyah uh, perak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu membawa semua harta yang beliau punya. Tidak ada yang ditinggalkan untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. 4000 dirham. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala membawa separuh harta. Al Abbas bin Abdul Muthalib sekian banyak harta beliau bawa. Tolha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah semuanya datang dengan membawa harta. Asim bin Adi. Nah, membawa kurma sekian puluh ranjang kurma, keranjang kurma. Untuk apa? Bekal makanan dalam perjalanan mereka. Terus satu persatu sahabat datang mengumpulkan infak sedekah. Kalau bahasa kita dikumpulkan kebenarannya ya panitia dan itu ini saya titip, ini saya titip, ini saya titip, ini saya titip, ini saya titip, ini. Kan itu. Yang memberi orang yang dipercaya, yang menerima juga orang yang terpercaya. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada tanda terima, tidak ada nota, pos percaya, Kan itu. Karena apa? Saling mempercayai satu dengan yang lain. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau orang munafikin bagaimana? Orang munafikin jadi komentator, pengamat aja dia dari luar. Lihat sahabat datang bawa sedekah yang banyak, wong iki riya iki dia ngasih aja enggak cuma jadi komentator dari luar pengamat gini wah orang ini sumah ini pengen dipuji kan itu apa namanya kemaki E, kalau merasa gandeng itu apa perempuan pada dak kalau perempuan kan kemayu kalau laki-laki apa masa kemagus Pripun Mbak Komo? Belum. Itu itu pokoknya intinya komentar orang-orang munafikin seperti itu. Kalau lihat sahabat datang ngasih harta yang banyak, oh, wong ini pengen dipuji wae. Kan gitu. Kalau sahabat datang bawa cuma satu genggam kurma, ada yang datang membawa satu genggam kurma. Satu genggam kurma diserahkan. Kenapa? Mampunya hanya satu genggam kurma. Kata orang munafikin dari luar sambil mengamat, wong iki kok pelite tenanan tuh. Masya Allah. Jadi tidak ada satupun orang yang beriman luput dari komentar orang-orang munafikin. Cuma wah gitu. Wah, kan gitu. Masya Allah. Dia tidak terlibat. Maka jangan sampai, na'udzubillah, kita meniru tanpa sadar barangkali orang-orang muna munafikin jangan sampai. Kalau nggak bisa ikut ya udahlah diem aja, doakan. Jangan uh ya kan itu manggut truk gua ya kan gitu. Begini waduh oh, males po biye Dia sendiri cuma di luar gini. Eh, kerja bakti enggak, ngecor juga enggak, bantu juga enggak. Cuman komentari, wah ini rahasia panitia nih Oh, masih ganjel-ganjel. Kan itu. Wah ya, wah semuanya kurang, mosok molornya kayak gini. Apa ini? Jadi cuma komentar aja. Nah, nanti kerjanya paling sedikit, bahkan nggak kerja sama sekali. Astagfirullahaladzim. Itu memang dari dulu sudah ada ya. Tipe-tipe orang yang tipe-tipe orang seperti itu sudah ada. Fana uzubillah. Nah, semuanya nah, memberi apa yang mereka bisa. Barakallahu fiqum. Terus semua persiapan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kota Madinah dipasrahkan kepada sahabat Muhammad bin Maslamah Al-Ansari radhiyallahu taalaanhu dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga, merawat dan melindungi keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada hari Kamis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam pun berangkat langsung menuju arah Tabuk. Nah, langsung menuju arah Tabuk. Nah, ke arah utara. Shimal itu ke arah utara. Ke arah utara Nabi Muhammad alaihi wasallam nah membawa pasukan kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya kurang lebih 30 orang. Nah, kalau dalam perang-perang yang lain mau ke utara ke selatan dulu, selatan ke barat dulu, muter baru seret, cepat. Taktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk perang Tabuk langsung dari awal berangkatnya ke Tabuk Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perjalanan panjang, perjalanan pan panjang. Nah, sampai-sampai digambarkan satu satu ekor onta, satu ekor onta Unta yang menjadi tunggangan kendaraan. Karena kan unta ada yang digunakan untuk tunggangan, ada unta yang digunakan untuk membawa makanan, ada unta yang digunakan untuk membawa perlengkapan dan peralatan. Itu satu ekor unta yang tersisa untuk penumpang, satu digunakan 18 orang. Gimana itu, Ustaz? Jadi gantian 18 orang. Jadi kalau misalkan satu orang satu jam, berarti menggunakannya per per berapa? per 17 jam atau per 18 jam satu ekor onta itu yang yang ngantri untuk naik itu 18 orang berarti per berapa jam mbak per 18 per 18 jam satu jam kan gitu ya karena apa onta-onta yang termasuk yang disumbangkan sahabat Uthman yaitu kurang lebih 900 ekor onta dan masih banyak onta-onta yang lain itu kan dibagi bukan cuma untuk ditumpangi tapi membawa bahan makanan, bahan minuman, perlengkapan, peralatan itu kan juga perlu. Yang tersisa yang digunakan untuk kendaraan penumpang satu ekor unta untuk berapa orang? 18 orang. Di tengah perjalanan bahan makanan habis. Apa yang mereka makan? Dedaunan. Nah, kita belum tentu bisa seperti itu. Sungguh. Nah. Di tengah perjalanan kehabisan air minum. Sampai yang mereka lakukan apa? Menyembelih unta karena unta itu bisa untuk supply minum minuman. Di jok itu bisa kuat ya unta itu. Di gelonggong itu bisa kalau unta. Kalau sapi kan bisa kewargan. Kalau unta itu disuruh minum, minum dia. Minum. Nah, kalau sudah banyak minuman, nah air seninya pun masih bisa diminum kalau unta itu sehat. Walaupun saya dulu mau nyoba akhirnya nggak jadi. Karena teman-teman yang pernah nyoba, wah muntah-muntah, pahit, wah pesing gitu. Tapi sekarang saya nyesel kok mbiyen ora minum gitu. Karena itu kan obat khusus air seni on onta. Nah. Jadi akhirnya di tengah perjalanan satu satu ekor demi satu ekor kan gitu ya. Disembelih hanya untuk apa? Mengambil airnya itu loh. Nggak bisa kebayang sama kita. Kok iso ya air minum? Bayangkan 30 ribu orang. Airnya itu berapa liter kira-kira? Nah, makanya kalau kerja bakti hari ini persiapan panitia sampai beli air mineral berdus-dus itu ya saya kira Benar sekali daripada kehabisan air minum. Kan itu. Air yang ada kan digunakan untuk bahan apa membuat adonan dan campuran cor nanti. nggak mungkin nanti bahan mineral, air mineral kemudian dijadikan bahan cor. Nah, ya kan? Eman luar biasa. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi perjalanan mereka itu pulang perginya itu bukan perjalanan bukan perjalanan yang yang mudah, bukan perjalanan yang ringan. Digambarkan seperti itu, dedaunan mereka makan, kemudian kendaraan jalan kaki loh mas jalan kaki 18 jam misalkan kalau hitungan kita tadi ya satu orang satu jam 18 jam jalan kaki 17 jam kan gitu ya jalan kaki 17 jam naik kendaraannya satu jam nah, jangan dibayangkan perjalanan itu dari dari mana dari mujur dari mujur sampai sumpio dari mujur sampai kalibagor dari mujur sampai kelomprogo kalau mujur dari kelomprogo kanan kiri masih ada sawah membentang di kanan dan kiri kan gitu ya masih ada selokan air minum dan macam-macam sungai Serayu sungai Bogowonto kan sungai apa Lukulo kemudian sungai Serang sungai Progo kan banyak sungai-sungai itu bisa minum belum yang waduk-waduknya waduk Sempor waduk apa namanya waduk Selintang kan gitu ya waduk apa namanya waduk sermos kian banyak belum yang kecil-kecil warung ada di kanan kiri kan itu kalau kita dulu pernah hiking jalan kaki jauh misalkan iya enak ini padang pasir pak padang pasir. Nah, padang pasir. Nah, di dalam perjalanan menuju Tabuk itulah Rasulullah SAW dan pasukannya melewati kampung negeri Samud dulunya yang pernah dihancurkan dan diluluh lantakkan oleh Allah Azza Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat, لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. Kata Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada para sahabat, sebentar lagi kita akan masuk ke perkampungan kaum Thamud, Hijr. Nah, sebuah kampung yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan masuk perkampungan orang-orang yang zalim. Karena khawatirnya kalian akan tertimpa apa yang mereka rasakan. Kecuali kalian melewatinya dengan keadaan cepat dan keadaan menangis khusyuk. Nah, bukan malah foto-foto, selfie. Wah, wow, ini tuh. Eh, ini anu apa laporan inilah sebuah kampung yang dulunya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan secara langsung live bukan seperti itu barakallahu fikum kan itu. Ada tanah longsor misalkan di bencana nasional malah jadi wisata, wisata bencana katanya. Ya Allah, wisata apa namanya wisata musibah, wisata malapetaka, musibah bencana ujian teguran dari Allah Azza wa Jalla kan dijadikan bahan wisata, destinasi apa namanya destinasi refreshing ya nggak mungkin nggak boleh seperti itu di sana ada sebuah sumur para sahabat sudah apa namanya mengisi tempat dan kantong-kantong pinu mereka dengan air dari sumur tersebut sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan menyaksikan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la tashrabu min ma'iha wa la tatawaddau minhu lis-salah nah wa ma kana min ajinin ajantumuhu fa'lifuhu al-ibila wa la ta'kulu minhu syai'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka jangan minum dari air ini, jangan berwudu menggunakan air ini. Nah, air yang sudah dicampur dengan gandum untuk membuat roti jadikan sebagai makanan unta. Jangan kalian makan. Nah, kenapa? Karena itu adalah air atau air yang berasal dari lokasi lokasi kampung orang-orang yang diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai akhirnya apa dalam perjalanan mereka betul-betul perlu air. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, mereka pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajal, lalu Allah turunkan hujan untuk mereka sehingga mereka bisa mendapatkan bekal minuman untuk perjalanan mereka. Nah, sampai kemudian ketika mendekat Tabuk, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innakum satatuna insya Allah ta'ala aina Tabuk." Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, besok Sebentar lagi besok ini kita akan sampai ke mata air Tabuk. Artinya sebuah waduk ya. Nah, sebuah waduk mata air di Tabuk. Nah, dan kalian sampai ke sana mungkin sebelum waktu duha. Maka siapapun yang lebih duluan datang ke sana, jangan sampai menyentuh airnya sampai saya sendiri yang ke sana. Nah, kata sahabat Muad Ibnu Jabalin radhiyallahu taala ini hadis riwayat Muslim, Kata sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, besoknya ketika kami sampai ternyata ada dua orang yang lebih dulu sampai. Nabi bertanya, "Kalian sudah menyentuh air ini?" "Sudah ya Rasulullah." Nabi Muhammad marah. Nah, kenapa? Karena melanggar perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengambil sisa air yang sedikit itu, sisa air yang sedikit itu kemudian digunakan oleh Nabi alaihi wasallam untuk membasuh wajah dan mencuci tangan kemudian dikembalikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air yang sudah beliau ambil, kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Azza wa akhirnya sumber mata air itu pun mengalir deras. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan yusiku ya Muadz in talat bikal hayatu antara mahahuna hahuna qad mulia jinanan. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muad, kalau umurmu menanti panjang, engkau akan saksikan daerah ini akan dipenuhi dengan kebun-kebun dan taman-taman. Nah, pada waktu itu gersang tabung itu, dan sekarang hijau daerah hijau. Nah, daerah daerah hijau. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah itu perjalanan salat beberapa bentuk apa namanya perjalanan Eh, yang dihadapi dan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam perang Tabuk. Sampai di Tabuk, ternyata pasukan Romawi sudah dalam keadaan ketakutan. Nah, Nabi Muhammad berangkat saja, itu orang-orang Romawi akhirnya membatalkan rencananya. Tek, tek, tek, tek. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan untuk Nabi sebelumnya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih Nabi mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ada lima keistimewaan yang Allah berikan untukku tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah azza wajal dengan dilemparkannya rasa takut di dalam hati musuh. Padahal jarak antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir masih sebulan lagi. Itu orang-orang kafir sudah takut. Dan itulah yang dirasakan oleh pasukan Romawi. Nah, akhirnya pun mereka membatalkan apa namanya? membatalkan uh, keinginan mereka untuk berhadapan secara langsung dengan kaum muslimin. Mereka mundur teratur ke kota-kota besar mereka, benteng-benteng kokoh mereka. Ini sekarang katakan perbatasan. Ini pasukan apa itu pusat kerajaan Romawi di sini. Kaum muslimin datang Padahal sebelumnya orang Romawi sudah ada di perbatasan ini. Sudah menggalang kekuatan dari kabilah-kabilah Arab. Nah, untuk menghadapi pasukan muslimin. Tapi karena mereka ketakutan, orang-orang Romawi mundur. Akibatnya apa? Kabilah-kabilah Arab tadi yang semula mendukung Romawi berbalik minta musalahah, minta perjanjian damai, gencatan senjata dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kekuatan Romawi yang mereka harap-harapkan sendiri saja takut dan mundur. Akhirnya selama beberapa puluh hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di utusan dari berbagai kabilah Arab di sekitar itu ditemui dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta musolah damai, tapi mereka juga memberikan apa namanya semacam kompensasi. Ada yang membantu ini, ada yang membantu ini sebagai tanda bahwasanya mereka betul-betul tunduk bahkan ada di antara mereka yang kemudian masuk Islam fa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina wa radhiyallahu taala anhum anis sahabati seperti itu sampai mereka berkemah beberapa lamanya nah baru setelah itu kaum muslimin pun pulang ke kota Madinah kondisi saat itu kondisi saat itu sebelum berangkat berperang kondisi kaum muslimin betul-betul dalam keadaan siap nah bahkan sebagian sahabat sudah apa namanya sudah diliputi oleh bayangan-bayangan terjadi perang besar. Nah, kalau ada sesuatu berita yang uh ada peristiwa besar, orang akan mengambil kesimpulan, loh, pasukan Ghassan sudah datang. Pasukan Ghassan itu adalah kabilah yang tadi saya sebutkan di depan, adalah pasukan atau kabilah besar yang dirangkul oleh pasukan Romawi kerajaan Romawi sebagai sekutu. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih beliau apa namanya e, menghukum istri-istrinya selama satu bulan penuh. Nah, tidak mendekati mereka, tidak mengunjungi mereka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di ruang pribadinya. Nah, ketika awal itu terjadi, ada seorang sahabat datang mengetuk pintu rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, diketuk, ya Umar, ya Umar. Umar kemudian bergegas keluar mengatakan, tuh apa pasukan Gosan udah datang?" Itu sudah menjadi bahan pembicaraan dan buah bibir para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perang besar yang akan terjadi. Masya Allah. Nah, dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketundukan mereka dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun mendapatkan barokah, menang. Bentuk kemenangannya apa? Bagaimana bentuk kemenangannya? Ketemu aja enggak, tapi kemenangan dari sisi-sisi yang lain. Akhirnya orang Arab semakin tunduk. Nah, orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi dan sebagian musyrikin Arab, mereka semuanya menunggu ini hancur tumpas habis pasukan Islam akan dilindas oleh pasukan Romawi. Lihat saja, karena mereka semuanya sama-sama yakin bahwa kerajaan Romawi adalah kekuatan yang besar, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dilawan, tidak bisa dihancurkan. Nyatanya pasukan Romawi mundur. Akhirnya mereka, oh memang betul, Islam itu kuat. Nah. Yang kedua adalah dakwah tadi di perbatasan. Kabilah-kabilah besar tadi akhirnya mereka tunduk kepada umat Islam. Ini kan sebuah kemenangan. Tidak ada satupun kerugian, tidak ada menjadi korban. Nah, kemudian orang-orang munafikin semakin terlihat siapa sejatinya mereka. Maka alhamdulillah perang Tabuk ini barakallahu fikum adalah perang yang besar sekali yang kemudian pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sejarah yang seperti ini, sejarah yang seperti ini, itu adalah sunnatullahi azza wajal. Adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita selama hidup di dunia ini, di atas muka bumi ini. Jadi kapanpun, dimanapun, musuh-musuh Islam itu selalu mengintai. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempertegas dalam firmannya ولن ترضى عنك اليهود walan nasara hatta تتبع ملتهم orang Yahudi orang Nasrani tidak akan pernah ridha tidak akan membiarkan kalian hidup tenang tenang sampai kalian mau mengikuti ajaran mereka mengikuti ajaran mereka artinya bukan kemudian masuk Nasrani bukan kemudian masuk Yahudi saja tetapi mengikuti pola pikir mereka mengikuti pola hidup mereka, mengikuti budaya dan adat istiadat mereka. Ini perang sekarang umat Islam sedang diperangi. Nah, konflik internasional sekarang. Rusia, Suria, Amerika, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, dimanapun itu. Tujuan yang satu, untuk menghancurkan dan melemahkan kekuatan umat Islam. Berbagai, berbagai macam konflik di negara-negara Islam itu bukan sekedar konflik yang muncul begitu saja, itu sudah direncanakan di agit, dilakukan dengan rapi oleh musuh-musuh Islam. Tujuannya apa? Melemahkan umat Islam. Nah, kaum munafikin, kaum hizbiyin, ahlul bid'ah dan dengan berbagai macam warnanya, mulai dari kaum Syiah, Rafidhah, orang Khawarij, teroris, pemahaman radikal itu. Nah, kemudian kaum sufi semuanya itu itu di dam. Dam itu disuplai dananya oleh orang-orang kafir. Nah, dibantu, dibantu. Maka kalau misalkan ada sebuah pondok pesantren mendapatkan bantuan dari orang kafir, kemudian diterima, sedih Apa umat Islam tidak mampu? Sekian banyak pondok-pondok pesantren atas nama bantuan pendidikan, atas nama bantuan teknologi, ini hibah dari negara ini, hibah dari organisasi ini. Orang-orang kafir, kafir, kafir. Diterima di pondok pesantren. Nah, disambut dimuliakan. Kenapa? Apa hanya karena dibantu satu miliar, dua miliar? lalu kemudian kita mengangguk-angguk di depan orang-orang kafir. Kemudian akhirnya kita merubah cara pikir kita, wah ternyata orang kafir itu baik juga ya, tidak semuanya jahat ya. Sudah kena jadi korban. Dan tidak sedikit pondok-pondok pesantren di Indonesia yang seperti itu keadaannya. Nah, universitas-universitas kafir itu datang, cari bibit-bibit unggul santri-santrinya. Tanya Pak Kiai, nah, melalui agen-agen mereka di Indonesia, agen-agen munafik ini nih. Tanya Pak Kiai, santri yang paling pinter mana ini nanti kami biayai. S1 oh, nggak lulus SMA nggak apa-apa gampang itu. Nanti doktoral di Universitas Harvard, nanti doktoral di New Zealand, doktoral di London, doktoral orang-orang pinter ini, santri-santri pinter, ditarik ke sana, dicuci otaknya, kan, dicuci otaknya. Nah, sekian banyak tokoh-tokoh Islam sekarang yang menyuarakan liberalisme, menyuarakan radikalisme, menyuarakan sekularisme, menyuarakan apa namanya pemahaman Syiah bahwasanya mereka adalah saudara. Dulunya mereka adalah anak-anak muda, santri-santri yang berprestasi dan memiliki potensi. Oleh orang kafir dibidik, sini dibiayai, dikasih duit, beasiswa, kasih rumah, fasilitas, tiket pulang pergi dan segala macam. Orang kafir diterima. Nah, belum lagi yang lain-lainnya. Pembangunan besar-besaran, pembelian lahan gede-gedean. Mereka melakukan pembinaan, kaderisasi, sekian ribu pelajar syiah dikirim ke Iran. Nah, ribuan orang di sana, ribuan orang dikirim, belasan ribu santri di Hadramaut. Nah, untuk mendakwahkan dakwah sufi nantinya di Indonesia. Sekian ratus orang dikirim ke Suriah oleh orang-orang khawarij teroris. Bahkan sekarang di Suriah ada kompi namanya kompi Indonesia. Nah, satu lokasi, satu barak yang terbuat dari apa rumah tinggal mereka itu terbuat dari apa namanya? Uh, tronton itu apa namanya? Kota itu, kontainer-kontainer itu. Kontainer-kontainer itu. 300-an lebih, 310, 320 orang. Di video, dimasukkan di Youtube, kemudian disebarkan luas. Orang-orang Indonesia diwawancara. Kami itu logatnya logat Jawa, logat Sumatera, semuanya. Abu Abdurrahman Al-Andalusi. Kan gitu. Lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan granat dan pelurunya. Dengan seragam ISIS-nya itu. Nah, dengan lengkap dengan seragam ISISnya. Mereka terus terang Indonesia-Indonesia ini. 300-an lebih. Itu baru satu tempat. Belum yang di Filipina, di Pulau Mindanao. Puluhan anak-anak muda, usia 20-21 tahun. Mereka berlatih senjata militer di sana. Untuk apa? Pulang ke Indonesia membuat kekacauan di Indonesia. Nah, yang kemudian kita harapkan. Ba'dallahi azza wajal. Tentunya yang pertama dan utama adalah kita meminta bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita kemudian selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Tentunya ada ikhtiar dari kita. Ikhtiarnya apa? Kita mempersiapkan juga anak-anak kita, kader-kader kita, regenerasi kita. Jangan sampai regenerasi itu putus, jangan sampai kemudian generasi kita itu tidak berlanjut. Harus ada. Pondok-pondok pesantren kita, pondok-pondok pesantren yang dibangun, didirikan, dikelola oleh salafi ini yang betul-betul salafi, bukan MLM, bukan sururi, bukan turoti, walaupun cuma tetangga, jaraknya cuma nggak sampai satu kilo. Ah, apa yang bisa diharapkan? Kan itu salafi yang betul-betul salafi, Al-Quran, Sunnah, Manhaj. Kan itu bukan karena iming-iming dana, iming-iming ini, wah biaya ya, wah rapena ya. eh. tidak harus berdiri di atas kaki sendiri. Allahu Azza wa Karim. Allah Subhanahu wa taala Ghani, Maha Kaya, Maha Dermawan. Nah, maka yang kita lakukan di pondok sini dan pondok-pondok yang lain membangun, membangun, membangun harus disupport, harus disuplai berdasarkan kekuatan yang kita mampu. Yang bisa dengan semen ya dengan semen, Walaupun satu sak ya monggo sahabat saja membawa kurma satu genggam yang mungkin harganya lebih murah daripada satu sak semen. Kan itu. Yang dengan semen-semen, batu-batu, kerikil-kerikil, dengan pikiran-pikiran, dengan tenaga-tenaga, dengan waktu, dengan waktu, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Contoh sahabat-sahabat tadi yang sudah kita sebutkan, ada yang datang bawa semua. Uthman bin Affan tadi, hah? Ada acara ini tuh, semuanya buat ini. Kan itu. Kerja bakti kali ini misalkan, konsumsi, saya juga nyumbang minuman, saya juga nyumbang makanan. Oh, sudah ada panitianya, nggak apa-apa. Buah-buahan kasih, biar rame, biar guyup. Nah, Alhamdulillah, kegiatan hari ini insya Allah adalah kegiatan yang besar, yaitu kita melakukan pengecoran lantai dak ya, lantai dua, ukuran 7 kali 36, ketebalan berapa senti? 13 senti, kok milih 13? Enggak 10-15 itu. Ketebalan 13 senti, kan itu ya. Ini empat buah molen sudah disiapkan di Mahat Al-Ittiba ya. Ittiba Sumbiuh ini mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini merupakan bukti dari kita punya kepedulian dan perhatian terhadap dakwah, dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Karena yang kita lakukan hari ini mungkin kita tidak merasakan, tapi untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak dari teman-teman kita, anak-anak kaum muslimin Mudah-mudahan lokasi ini, tempat ini Allah berkahi sehingga menjadi sebuah wahana atau media tempat untuk menggodok, menggembleng anak-anak kaum muslimin, mereka mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh sehingga nantinya mereka tampil yang paling terdepan untuk menghadapi musuh-musuh Islam.